Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah al-Baiquniyah disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Namun sebelumnya biar memperkuat hafalan juga, setorkan terlebih dahulu matanya dari awal sampai akhir pembahasan kita. Tafadhol bismillah. أوله الصحيح ومن اتصل إسناده ولم يسد أو يضعف نعم تفضل itu nanti ya alhamdulillah Apa? Ayo, bismillah. Ayo, bismillah. Ayo, bismillah. apa sebelah Awa, sebelah. Eh, eh, antum. والذي من أصحاب الحديث عنده كل واحد حتى وحتى أول الصحيح وهو متصل السند ولم يشد أو يعارض. أه bismillah. Oh, bismillah. Ayo nah, kita lanjutkan barakallahu fikum. Sudah semuanya tadi ya? Sudah semuanya? Sudah, sudah semuanya belum? Uh, nah, kita lanjutkan barakallahu fikum mengenai contoh daripada illah qadihah. Cacat hadis yang bisa merusak sehingga hadisnya nanti derajatnya menjadi dhaif. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimatullah alaih halaman 42 yang cetakan kami jalan Saudi ya. Situ sudah ketemu belum? Awalnya wal nadrib. Wal nadrib. Nah. Ya wa. Sini balik ini. Ini ini ini. Nah, bawah itu ya. Ya wa, nah. Punya antum dah belum? Ayo ya, dibuka. Eh, bismillah. Kita lihat sini, wal nadrib ala dzalika masalan dan kita akan berikan contoh mengenai hal tersebut yaitu illah qadihah. Na barakallahu fikum yaitu penyakit yang bisa merusak. Bi hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, yaitu dengan hadisnya Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu fi qisatil qiladah adz Kisah mengenai kalung yang terbuat dari emas. Alati bi'at bisnai ashar dinaron yang saat itu dijual dengan harga 12 dinar. Paham ya? 12 dinar. Jelas ini mahal soalnya emas dengan emas enggak masalah. Ya, dinar emas. Kalung yang pertama juga emas. Emas dengan emas enggak masalah. Karena apa? Karena kalau emas nah barakallahu fikum dengan emas tidak sama nanti itu masuk dalam kategori riba. Jadi kalau misalkan benda-benda yang mengalami ribawiyah itu kalau seandainya ditukar sama-sama itu harus apa? Mislan dimislinnya dan biyadin. Paham ya? Harus sama-sama. Satu gram ditukar dengan satu gram. Nah terus kalau emas kami emas yang jelek Ustaz, dua gram. Mau ditukar dengan emas yang bagus satu gram. Bagaimana caranya? Caranya solusi yang terbaik dijual dua gram tadi itu, hasil jualnya digunakan untuk membeli satu gram yang bagus. Jangan ditukar langsung. Maksudnya ya, caranya seperti itu. Kisah siapa itu? Kisah mengenai salah satu sahabat saat itu, nah barakallahu fikum, dia memiliki dua sak dua sak kurma yang jelek. Paham ya? Mau nah barakallahu fikum wa hafizakumullah mau ditukar dengan satu satu sak kurma yang bagus. Kata Rasulullah apa? Jual yang dua tadi itu, nah barakallahu fikum, dipakai membeli yang satu sak tadi. Karena apa? Karena benda-benda yang riba itu harus mislan mislin, yadan biyadin. Yadan biyadin itu takobut, serah terima langsung. Nah sekarang posisinya kita kan terkadang terhalang di sini. Orang ngirim uang di luar negeri ke Indonesia, itu terkadang kita masih di rumah sudah sampai nomor rekeningnya atau nomor PINnya sudah sampai di tempat pengiriman. Kita posisi tidak di situ. Seharusnya kalau memungkinkan kita di tempat itu. Assalamualaikum. Salam. Sudah dikirim belum? Sudah. Berapa? 6200 dolar misalkan. Nah, posisi antum di situ. Orang yang ngirim di sana, di tempat pengiriman. Itu nanti dihukuminya dan biadin. Perhatikan baik-baik. Nah, dihukuminya dan biadin ini penting ya. Eh, perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Awa. Nah, nah, di sini nanti barakallahu fikum habibakumullah ketika apa? Ketika orang yang mengirimkan itu di tempat pengiriman, yang menerima di tempat penerimaan tadi, dihukumnya apa tadi? Ia dan biadin. Nah, ngirimnya 200 dolar, ngambilnya jangan rupiah. Ini yang benar ya. Ngambilnya apa? Diambil dulu 200 dolar, baru ditukar ke rupiah. Paham ya? Caranya gitu. Nah, dulu ketika di Yaman pernah ditanyakan oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizallahu taala, kalau bisa yang seperti itu bagus sekali. Tapi kalau enggak memungkinkan, fattaqullaha masata'tum. Karena posisinya memang terkadang seperti itu, kita di rumah sudah ter terkirim lebih dulu, ya enggak? Kita posisi enggak di tempat pengiriman karena jauh misalkan. Kecuali kalau di rumah kita punya tempat apa? Tempat sendiri. Eh, nah barakallahu fikum lain lagi urusannya. Tapi posisi standby itu sulit sekali. Nah barakallahu fikum standby di tempat kemudian sana mengirim, kita menerima di situ kadang sulit. Oleh karena itu seringnya kita dapat nomor PIN dulu. Paham ya? Baru kita datang ke tempatnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau posisinya beda, perhatian baik-baik ya. Nah, beda bendanya. Misalkan dolar dengan rupiah itu enggak harus sama. Enggak harus apa? Sama. Di, di dikadarkan apa? Diperkirakan sesuai dengan nilainya. Itu yang tepat. 100 dolar antum tukar dengan 100 rupiah mau enggak kira-kira? Nah, orang enggak akan mau karena apa? Karena yang dinilai bukan sama-sama bilangannya 100 tadi, senilai dengan 100 dolar itu berapa juta gitu loh. Maksudnya ya. Tapi kalau rupiah dan rupiah bagaimana? Harus sama-sama. 100 ribu ditukar harus 100 ribu juga. Walaupun di pinggir jalan eh nah uangnya kimpling itu ya, uangnya baru-baru semuanya Biasanya orang-orang ketika mendekati lebaran itu di depan-depan bank itu banyak sekali orang jual jual uangnya. Kami ya tukar menukar uang tapi bayar. Mau ya 100 ribu ditukar dengan 105 ribu. 5 ribunya riba. Ya, terus bagaimana? 100 ya 100. Karena sama-sama rupiahnya. Paham ya? Berbeda kalau dolar dengan rupiah. Kalau dolar dengan rupiah, 100 dolar senilai dengan 1 juta lebih sekian. Paham ya? Nah, seribu rial Saudi seribu bayangkan. Antum tukar seribu rupiah, nggak mau dia. Seribu rial Saudi itu senilai dengan kurang lebih 3 jutaan. Satu lembar berapa? Satu lembar. Nah, barakallahu fikum antum bawa 3 lembar saja tiga lembar ya tiga ribuan itu tiga ribu real Saudi itu sudah mengantongi kurang lebih sembilan juta tiga lembar padahal masya Allah nah karena mata uang sana lebih besar ya itu seperti itu ini sekedar nah pendekatan pemahaman mengenai kalau mata uang itu tukar menukar harus sama-sama tapi kalau beda mata uang nah itu nggak harus sama nggak harus sama apa barakallahu fikum bilangannya tapi nilainya sama apa maksudnya ya nah seperti itu barakallahu fikum paham belum eh, perhatikan baik-baik nah kita lihat di sini Kata beliau di sini, "Wa dinar naqdun dahabi." Dinar itu adalah mata uang terbuat dari emas. Mata uang terbuat dari emas. Fafusilat. Nah, fafusilat kemudian ternyata dipisahkan. Eh, yang kalung emas tadi itu dipisahkan. Fawujida fiha ternyata dijumpai setelah dipisahkan di cek lagi dirinci gitu, dijumpai aksar minus naya asyara dinaron. Ternyata dijumpai lebih dari 12 dinar. Nah, waqtalah perruwatu fi dari zaman Nah, sekarang para perawi berbeda apa? Pendapat perhatikan baik-baik matanya dan ngantuk. Eh, eh perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Kita lihat di sini. Dijumpai ternyata para para perawi berbeda berbeda pendapat mengenai atau berbeda riwayat mengenai kadar harganya itu berapa itu loh. Ada yang mengatakan 12 dinar, ada yang mengatakan sekian. Faminhum man qala di antara mereka ada yang mengatakan isna ashor dinaran. Perhatian baik-baik ini perbedaannya ini. Ada yang mengatakan 12 dinar. Wa minhum man di antara mereka ada yang mengatakan tis'atu dananir, 9 dinar. Wa minhum man di antara mereka ada yang mengatakan asyratu dananir, 10 dinar. Wa minhum man qala Ada juga di antara mereka yang mengatakan selain itu. Intinya mereka apa? Mereka berbeda pendapat mengenai harganya berapa. Namanya, tapi mereka sepakat yang dijual itu apa? Emas dengan emas. Namanya. Nah, perbedaan seperti ini disebut illah. Eh, penyakit hadis tapi tidak sampai merusak hadis. Intinya kan emas dengan emas. Paham ya? Kalau emas dengan emas, clear enggak kira-kira? Clear, enggak ada riba di situ. Paham ya? Mengenai harganya terserah. Paham maksudnya ya? Paham belum? Ewa. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, Wahadil hadhil illatu" dan penyakit ini la syakka enggak diragukan lagi annaha illatun tahuzul hadis. tahuzul hadis. Naam, penyakit di sini atau ilah di sini, cacat di sini tidak diragukan lagi bahwasanya ilah atau penyakit tersebut menggoyangkan hadis, menggetarkan hadis, bergetar hadisnya. Jadi orang dari berpikir, bagaimana ini kok harganya kok macam-macam, kok beda-beda, bagaimana ini? Lakinnaha illatun ghairu qadihatin fil hadis. Tapi itu penyakit yang tidak sampai merusak hadis. Penyakit yang sampai tidak yang tidak sampai merusak apa? Hadis. Wa kali anak anna ikhtilafahum filsaman layu la yu'athir ini samimi mawdu'il hadis. Yang demikian itu dikarenakan perbedaan mereka dari sisi harga tadi, ada yang mengatakan 10 dinar, ada yang mengatakan 9 dinar, perbedaan tersebut tidak mempengaruhi inti pembahasan hadis. Intinya apa sih pembahasan hadisnya ini? Intinya apa? Eh, intinya apa? Intinya apa? Mislan bimislin. Intinya itu, emas dengan emas. Perkara harganya kok beda-beda diperselisihkan, enggak masalah. Karena apa? Karena itu perbedaan apa? Penyakit yang tidak sampai merusak. Paham belum? Intinya apa tadi? Apa itu muslim muslim? Emas dengan emas. Intinya itu. Enggak eh, ada iskal kan Allah kalau emas dengan emas, enggak ada iskal. Cuman harganya masalah enggak masalah itu harganya itu. Mau beda terserah. Kita lihat sini kata beliau bahwa anda anna bai'adz tidak? Ini intinya. Nah, itu intinya perhatian Bapak itu. Anna eh, anna bai' adz-dzahab itu intinya. Bahwasannya jual beli emas dengan emas itu enggak masalah, tapi harus sama-sama harus apa? Sama-sama nilainya dan juga kadarnya. Nah, idza kana ma'ahu ghairuhu. Apabila idza kana ma'ahu ghairuhu la yajuzu wa la yasih. Apabila nah barakallahu fi bersama dia yang lainnya maka enggak diperbolehkan enggak dan juga enggak dibenarkan. Nah, maksudnya maksudnya kalau selain emas ya enggak boleh karena apa? Karena emas harus dengan emas, perak harus dengan perak. Benda-benda yang mengalami riba di dalamnya apa saja? Ada berapa kemarin? Ada enam. Apa saja itu? Dari benda tambang apa dulu? Emas, perak, terus hur, syair. Bawa tamr kurma, terus yang mana zat berzodium di situ. Bendanya itu berzodium. Apa? Apa? Garam. Kalau ya? jangan lupa. Nah, barakallahu fiikum, milh itu masuk juga di situ ya. Itu enam enam benda yang mengalami riba harus mislan mislinnya dan di niyadin. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik. -baik. Kata beliau sini wakadali kis satu ba'ir Jabir radhiyallahu anhu. Seperti itu pula kisahnya ba'irnya Jabir. Apa itu ba'ir? Unta kalau dari mana? Paham ya? Nah, ba'ir itu unta. <laughs> kalau kalau dia itu himar. Paham ya? Seperti itu pula apa kisahnya Nah, ba'ir Jabir radhiyallahu anhu, yaitu kisahnya apa? Kisahnya untanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Allah ishtarahu minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah membeli darinya. Kita lihat kisahnya bagaimana. Rasulullah beli ontanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Haitsu ikhtalafa ar-ruwatu fi samani hadzal ba'ir. Dari sisi para perawi berbeda pendapat mengenai harga ontanya berapa, gitu loh. Permasalahannya itu bukan masalah harganya, tapi ontanya bagaimana dijual memperjualbelikannya itu bagaimana itu ya, kita lihat. Hal huwa uqiyah ngam au aksar, ini istilah ya. Ukiyah ini berapa dinar ukiyah ini? Berapa dinar? Eh? Ada yang mengatakan kurang lebihnya nah barakallahu fikum 14 setengah dinar dan semisalnya nanti cek, cek, cek lagi nanti. Yang jelas ukiyah itu nama istilah. Nama istilah untuk harganya itu. Nah barakallahu fikum. Nah, jadi kita lihat nanti kita cek lagi nanti ya. Intinya mereka para perawi berbeda pendapat mengenai harga unta ini. Apakah harganya itu ukiyah atau lebih dari itu, awakal atau kurang dari ukiyah? fahadal khilafu la yu'tabaru illatan qadihatan fil hadis. Perselisihan ini enggak dianggap penyakit yang bisa merusak dalam hadis. Karena berkaitan masalah apa tadi? Harga enggak masalah. Yang penting itu untanya jadi jual atau enggak itu loh. Apa itu ya? Jadi permasalahan itu kan. Nah, kita lihat di sini. Li'anna al hadis karena inti pembahasan hadis, perhatikan inti pembahasan hadisnya, ini intinya huwa syira'un nabi sallallahu al-jamala min Jabir bi samanin muayyan ini intinya. Intinya itu Rasulullah membeli ontanya Jabir dengan harga tertentu. Berapa harganya enggak masalah, kita enggak perlu tahu. Paham ya? Diperselisihkan pun enggak mempengaruhi. Yang penting ontanya jadi dibeli oleh Rasulullah gitu ya. Unta siapa tadi? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kita lihat. Kata beliau, "Wastiratu Jabir an yahmilahul jamal ilal Madinah." Tapi saat itu Jabir mensyaratkan mensyaratkan kepada Rasulullah apa? Untuk membawa ontanya dulu sampai ke Madinah. Nah, barakallahu fikum. Wa hadzal mawdhu' lam yata'assar wa lam yusab bi ayyi 'illatin taqdafi. Dan pembahasan ini tidak mempengaruhi sedikit pun walam yusab dan tidak dibenarkan bi ayyi 'illatin dengan satu cacat pun atau satu penyakit pun yang merusak hadis ini. Wa ghayatu ma fihi inti puncak yang ada dalam hadis ini intinya annahum ikhtalafu fi miqdari zaman Ini intinya. Mereka berbeda pendapat mengenai apa? Kadar harganya itu berapa itu. Wa hadhihi laysat bi'illatin qadiyatin fil hadis. Yang seperti ini bukan penyakit yang bisa merusak hadis. Jadi enggak enggak perlu antum bingung atau panjang lebar. Yang penting enggak merusak itu. Wa minal ilal al-qadihah dan termasuk penyakit-penyakit yang bisa merusak hadis. Na barakallahu fikum. Naam. An hadis isnan contohnya ini. Ada dua orang ada dua orang perawi meriwayatkan hadis ahaduhuma yarwih bi sifatun nafi. Yang satunya meriwayatkan dengan bentuk nafi peniadaan. Wal akhar yang satunya yarwihi bi sifatun isbat. Perhatikan. Yang satunya meriwayatkan dengan apa? Naam dengan menyebutkan sifat isbat menetapkan. Paham ya? Jadi yang satunya penafian peniadaan, satunya penetapan. Enggak berbeda itu berarti kan otomatis kalau itu nanti beda maknanya. Nah, misalkan jalasa duduk, satunya lam yajlis. Paham ya? Sudah beda maknanya. Nah, itu seperti itu bagaimana? Fahada la syakka annahu illatun Yang seperti ini enggak diragukan lagi bahwasanya itu adalah penyakit yang merusak. Karena enggak mungkin antara nafi dan isbat bertemu. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Wa sayatil kalamu alaihi insyaallah taala fil al muttarib dan akan datang pembahasan atau pembicaraan masalah ini insyaallah taala pada pembahasan hadis muttarib. Apa itu muttarib? gonsang Yang namanya gonsang itu ya gonsang Paham ya? Nah, barakallahu fikum, biasanya orang enggak yakin untuk mengamalkannya alladhi ittaraba ittaraba ar fi ala wajhin yata'athar bihil ma'na yaitu yang para perawi guncang di dalamnya dalam hadis tersebut atau riwayat tersebut na barakallahu fikum di atas sisi yang berpengaruh terhadap hadis tersebut mempengaruhi maknanya maksudnya paham itu ya sekarang kalau nafi peniadaan isbat penetapan berbeda enggak maknanya beda atau sama Allah Ustaz. Nafi peniadaan, isbat penetapan. Beda enggak maknanya kira-kira? Beda. Antum sekarang eh, yang satunya meriwayatkan duduk, satunya tidak duduk. Sama enggak? Duduk dengan tidak duduk? Sama enggak? Eh? Beda. Duduk lain dengan yang tidak duduk. Kalau tidak duduk apa maksudnya? Belum tentu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum intinya lain maknanya. Nah, duduk dengan tidak duduk lain. Tidak duduk enggak harus berdiri. Paham ya? Bisa tidak duduk dia berbaring. Paham ya? Atau yang semisalnya barakallahu fikum. Naam. Yang jelas sudah kita selesaikan. Besok pada pertemuan akan datang tambah satu matan lagi atau perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ini sambungan syarat daripada hadis sahih. Nah, barakallahu fikum besok setorannya sampai situ insyaallah. Nah, nasallahu salamatul afiyah walhamdulillahirabbil alamin.